Telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab-kitab samawi sebelumnya. Baik dalam Taurat, dalam Injil, dan kitab-kitab yang lain yang diturunkan kepada para anbiya wal mursalin di mana Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang kedatangan beliau alaihi salatu wassalam demikian pula berita tentang akan diangkatnya beliau menjadi rasul itu pun telah menyebar telah masyhur di langit menjadi berita yang masyhur di kalangan para malaikat alaihi wassalam dan telah kita jelaskan hadis-hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang hal ini bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam telah diketahui beliau akan menjadi rasul Sementara Adam alaihissalam masih berada di antara ruh dan jasadnya. Masih dalam proses penciptaan. Ini menunjukkan bahwa berita tentang diutusnya Rasulullah alaihissalatu wassalam sudah demikian jauh sebelumnya. Demikian pula berita tentang diutusnya beliau alaihissalatu wassalam menyebar di kalangan para kuhan, para dukun dari kalangan Arab di mana mereka mendapatkan berita-berita dari syaitan-syaitan dari kalangan jin yaitu mereka dari jin-jin dan syaitan-syaitan yang mencuri berita dari langit mustariqus sama' kata Al-Hafidh Ibnu rahimahullah taala wa ammal kuhanu minal arab فأتتهم به الشياطين من الجن مما تسترق من السمع Adapun para dukun di kalangan Arab maka syaitan syaitan dari kalangan jin mendatangi mereka dari kalangan jin yang biasa mereka mencuri berita-berita dari langit. Idh kanat wahya la tuhjabu an dhalika bil qadfi bin nujum. Sebab pada waktu itu syaitan-syaitan tersebut mereka ada yang sering naik ke langit untuk mencuri berita dan ketika itu belum ada hijab. Belum ada penghalang. Belum ada lemparan bola-bola api. Syuhub yang membakar mereka pada saat mereka hendak mencuri berita dari langit. Oleh karena itu sebelum diutusnya Rasulullah alaihissalam sangat memungkinkan bagi para syaitan untuk mencuri berita-berita itu. Mereka leluasa dalam mencuri berita langit. Berbeda halnya setelah diutusnya Rasulullah alaihissalam mereka semakin disulitkan untuk mendapatkan berita itu. Wa kana al kahin wal-kahina la yazalu yaqa'u minhuma dhikru ba'd umurihi. Dan dukun baik laki-laki maupun wanita itu senantiasa apa yang mereka beritakan dari sebagian yang mereka beritakan itu terjadi ولا يلقي العرب لذلك فيه بالا حتى بعثه الله تعالى ووقعت تلك الأمور التي كانوا يذكرون فعرفوها hanya saja ketika itu bangsa Arab belum terlalu memperhatikan tidak terlalu mementingkan masalah itu hingga benar-benar Allah Subhanahu wa taala mengutus beliau dan terjadilah peristiwa-peristiwa yang mereka dahulu menyebutkannya yang menyebabkan bangsa Arab pun mengetahui bahwa beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Falamma taqaraba amru Rasulillah sallallahu alaihi wa wasallam wa hadara zamanu ba'dhi. Maka tatkala semakin mendekati peristiwa akan diangkatnya Rasulullah alaihi salatu wasallam dan akan tiba zaman di mana beliau akan diangkat menjadi rasul hujibat isyayatinu anis sam'i maka syaitan-syaitan pun terhalangi untuk mendapatkan berita langit wahila bainaha wa bainal maqa'id allati kanat taq'udu listiraq sam'i fiha dan terhalangi mereka untuk bisa menempati kembali tempat-tempat yang biasa mereka jadikan sebagai tempat untuk menetap. Tempat persinggahan mereka untuk mendengarkan berita dari langit itu. Farumu bin nujum. Maka mereka pun dilempar dengan bintang-bintang, bola-bola api. Fa'arafati syayatinu anna dhalika li amrin hadatha min amrillahi azza wa jalla maka syaitan-syaitan pun mengetahui bahwa semakin banyaknya bola-bola api yang membakar mereka ini pasti disebabkan karena ada satu kejadian yang telah terjadi yang itu telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala.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 dari kaum jin mereka mendengarkan Al-Qur'an Karim. Maka tatkala mereka telah mendengarkannya dan menyimaknya, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberikan peringatan kepada mereka dan mengajak mereka untuk masuk ke dalam Islam. Demikian pula ma'asyiral muslimin rahimakumullah telah disebutkan sebelumnya bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan berita-berita tentang datangnya Rasulullah alaihissalam di akhir zaman dalam kitab-kitab ahlul kitab sehingga ahlul kitab pun meyakini akan datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ini sempat mereka sebarkan seperti di Madinah kita mengetahui bahwa di sana banyak ahlul kitab dari kalangan Yahudi. Nah, sebagian mereka terkhusus mereka dari kalangan para dai-nya orang-orang yang berilmu di antara mereka itu menyampaikan kepada orang-orang musyrikin bahwa sebentar lagi akan diutus seorang nabi dan rasul di akhir zaman ini. Apabila dia telah muncul, maka kami pun akan mengikutinya. Mereka benar-benar mengetahui itu. Sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Ya'rifunahu. Kama ya'rifuna abna'ahum. Disebutkan oleh Ibn Ishaq. Beliau berkata telah memberitakan padaku Asim bin Umar bin Qatadah. Dari beberapa orang dari kaumnya. Mereka mengatakan. Inna mimma da'ana ilal Islam ma'a rahmatillahi ta'ala wa hudahu lana. Sesungguhnya di antara yang mendorong kami untuk masuk ke dalam Islam tentu yang paling utama dalam ini adalah rahmat Allah dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun beliau hendak menyebutkan apa sebab mereka semakin kuat untuk masuk ke dalam Islam. Lama kunna nasma'u min rijal Yahud. Sebabnya adalah apa yang sering kami dengarkan dari tokoh-tokoh Yahudi. Kunna ahla syirkin ashaba authan. Dahulu kami adalah orang-orang yang menyekutukan Allah. Para penyembah berhala. Wa kanu ahla kitab. Indahum ilmun laisalana. Sementara orang-orang Yahudi mereka memiliki kitab yang menunjukkan bahwa mereka berilmu sementara kami tidak punya ilmu. Wa kanat la tazalu bainana wa bainahum syurur. Maka sepanjang itu yakni karena mereka tinggal di Madinah ahlu kitab tinggal di Madinah bersama dengan mereka orang-orang musyrikin sering terjadi tindakan-tindakan kejahatan di antara mereka perkelahian peperangan di antara mereka fa idza nilna minhum ba'd ma yakrahun qalu lana apabila kami berhasil ya mendapatkan dari mereka apa yang mereka tidak suka Yani kami mengalahkan mereka misalnya. Atau di antara mereka ada yang terbunuh. Atau di antara mereka ada yang diambil hartanya. Atau yang semisalnya. Mereka tertindas. Apa kata mereka? Orang-orang Yahudi ini. Innahu qad taqaraba zamanu nabiyyin yub'atsul an. Bahwa sesungguhnya semakin dekat zaman akan diutusnya nabi pada saat-saat ini. Naqtulukum ma'ahu qatla 'adin wa irn. Apabila dia telah diutus, kami akan memerangi kalian bersamanya. Jadi ini ucapan orang-orang Yahudi sebelum diutusnya Rasulullah alaihissalatu Mereka sudah mengetahui dari berita-berita kitab bahwa akan muncul tidak lama lagi dibangkitkan seorang rasul kalau dia telah diutus kami akan bersamanya untuk memerangi kalian wahai orang-orang musyrikin seperti diperanginya kaum Ma'ad dan Irm fakunna kathiran ma nasma'u dhalika minhum kata mereka kami sering kali mendengarkan ucapan ini dari mereka nah, dari tokoh-tokoh Yahudi itu falamma ba'atha Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajabnahu hina da'ana ila Allah maka ketika Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka kami pun menjawab panggilan itu ketika beliau mengajak kami untuk berjalan di atas jalan Allah. Wa arafna makanu yatawa'aduna dan kami pun mengetahui apa yang dahulu mereka janjikan itu. Mereka semakin yakin yang dahulu mereka musyrik begitu mendengarkan tentang berita di Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka segera mengikutinya. Ya, dan mereka semakin yakin bahwa ini berita benar karena mereka menukil dari apa yang mereka dengarkan dari orang-orang Yahudi sebelumnya. Fabadarnahum ilaih. Maka kami pun segera menjemputnya. Menjemput hidayah. Fa'aman nabih wa kafaru Kami beriman kepadanya. Sementara orang-orang Yahudi mereka tetap mengingkarinya. Karena hasad. Hasad, dengki. Yang diutus bukan dari kalangan Banu Israel. Fafina wa fihim nazalat hadhihi ayah Maka terhadap kami dan mereka lah diturunkannya firman Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Baqarah ayat 89. Walamma ja'ahum kitabun min 'indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna ala alladhina kafaru falamma ja'ahum ma'arafu kafaru bih fala'natullahi 'alal kafirin. Maka tatkala datang kepada mereka kitab dari sisi Allah Subhanahu wa taala membenarkan apa yang ada pada mereka dari kitab-kitab sebelumnya. Wa kanu min qablu yastaftihun. Padahal mereka sebelumnya itu beristiftah. Yang dimaksud istiftah yakni tahakum. Menjadikan rasul diutusnya rasul itu sebagai hakim dengan ucapan mereka rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Ini ucapan mereka. Ya. Ya Allah, bukakanlah antara kami dan kaum kami kebenaran. Engkau adalah sebaik-baik yang membuka itu. Jadi mereka istiftah sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami sabar. Apabila telah muncul, telah diutus Rasul, maka kami akan memerangi kalian bersamanya. Ini ucapan mereka. Falamma ja'ahum ma'rafu maka tatkala telah datang kepada mereka apa yang benar-benar mereka ketahui, kafaru bihi. Justru mereka mengingkarinya, kafir terhadapnya. Fala'natullahi 'alal kafirin. Laknat Allah terhadap orang-orang kafir. Diriwayatkan pula oleh Ibn Ishaq dari Salamah bin Salamah bin Waqsh dan beliau Salamah ini termasuk di antara sahabat yang turut serta dalam peristiwa perang Badar. Jadi dia menceritakan kejadian sebelum diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Waktu itu dia masih kecil. Diutusnya Rasulullah Alaihi Wasallam, dia telah belanjak remaja. Qala kata beliau, yani Salamah, "Kana lana jarun min Yahud fi Bani Abdul Ashhal." Kami dahulu punya tetangga. Tetangga Yahudi dari kabilah Banu Abdul Ashal. Qala fa kharaja alaina yawman min baitihi hatta waqafa ala Bani Abdul Ashal. Lalu kemudian suatu ketika dia keluar bertemu kami. Satu hari dia keluar dari rumahnya hingga dia berkumpul bersama dengan beberapa orang dari kabilah Banu Abdul Ashal. Berkata Salamah, "Wa ana yawma idzin ahdathu man fihi sinnan." Aku pada waktu itu orang yang paling muda umurnya di antara mereka yang berkumpul pada waktu itu. Alayya farwatun li muttaji'un fiha bifinai ahli. Pada waktu itu aku diletakkan di atas uh, apa? Di atas tanah ya. Farwah. Ada pula yang menyebut farwah itu yakni potongan tanah kering yang ada rerumputannya jadi mereka sedang buat majelis di semacam tanah atau tanah lapang. Nah, dia karena masih muda ditaruh di situ, didudukkan di situ. Tapi dia mengingat, mengetahui apa yang terjadi di majelis tersebut. Menunjukkan bahwa dia telah berumur mumayyiz, sudah bisa memahami apa yang ada di sekitarnya. Ya, dalam keadaan saya berbaring pada waktu itu di pekarangan keluargaku. Fadzakara al-qiyam wal maka si dai Yahudi ini pun itu menjelaskan tentang perkara-perkara hari akhirat. Ustadznya Yahudi. Ya, dia menjelaskan tentang hari kiamat, jelaskan tentang hari kebangkitan, tentang hisab, tentang mizan, penimbangan amalan, tentang surga dan tentang neraka. Nah, menunjukkan bahwa orang ini punya ilmu. Jadi ingin mendakwahi orang-orang dari Banu Abdul Ashhalin. Qala faqala dhalika liqaumi ahli syirk ashabi awthan la yarawna anna ba'than kainun ba'da al-maut. Berkata sebagian kaum, mereka adalah orang-orang yang menyekutukan dan mereka adalah para penyembah berhala. Mereka berpendapat bahwa tidak ada yang namanya kebangkitan setelah mati. Ya, padahal itu ada. Itu ada. Faqalu lahu waihak ya fulan aw kainan? Maka ketika dijelaskan tentang peristiwa kematian hari kebangkitan, maka orang-orang yang mengingkari karena sebagian mereka bahkan mayoritas pada waktu itu orang-orang yang menyekutukan Allah mengingkari yang namanya hari kebangkitan. Ini dibantah oleh dai-nya Yahudi ini. Nah, ketika dia menjelaskan bahwa ada yang namanya hari kebangkitan, sebagian orang-orang musyrik pun membantah. Mereka mengatakan pada pemuda ini, "Wahai ya fulan, celaka kamu wahai fulan. Awatara hadza kainan?" Apakah kamu menganggap ini akan terjadi? Jadi mereka mengatakan pada dai Yahudi, "Anna nasa yub'atsuna ba'da mautihim ila darin fiha jannatun wa nar yujazawna fiha bi'amalihim." Apakah kamu menyangka manusia itu akan dibangkitkan setelah mereka mati. Lalu mereka masuk ke dalam sebuah tempat yang di situ ada surga, ada neraka. Lalu mereka dibalas terhadap apa yang telah mereka amalkan. Kata dai Yahudi ini, "Naam, iya. Memang seperti itu keadaannya." Walladhi yahlifu bihi, lalu dia bersumpah. Ya. Bersumpah demi Allah bahwa itu akan terjadi. Wa yawaddu anna lahu bihadhihi min tilkan nar a'zam nurin. في الدار يحمونه ثم يدخلونه إياه فيطينونه عليه وأن ينجو من تلك النار غدا نعم ya maka dia bersumpah dengan nama Allah Subhanahu wa taala bahwa itu akan terjadi nah lalu dia menyifatkan neraka neraka itu besar sekali nah Ketika seorang masuk ke dalamnya maka mereka akan terbakar. Nah, lalu dia menggambarkan seperti tempat yang sangat besar yang di sana yang ada hanyalah nyala api. Kemudian mereka masukinya. Nah, dan tidak ada harapan untuk bisa selamat dari neraka tersebut. Wahai ya fulan, fama ayatu dalik. Lalu kata mereka, celaka kamu wahai fulan. Apa apa dalilmu? Apa alasanmu? Kok mengatakan itu? Kata da'i Yahudi ini, Nabiun mab'ud min nahwi hadil bilad. Akan ada seorang Nabi yang akan diutus dari negeri ini. Lalu da'i Yahudi mengisyaratkan dengan tangannya mengarah ke Makkah. Ila nahwi Makkah wal Yaman. Diarahkan ke Mekah dan Yaman. Ya, dia mengarahkan bahwa akan diutus seorang nabi dari arah negeri ini. Qalu wa matatara? Mereka bertanya, kapan engkau akan melihatnya? Yani kapan itu akan terjadi? Kapan dia akan diutus?